Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu permasalahan yang ke-82 dari kitab Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Permasalahan jahiliyah yang ke-82 adalah perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu mereka menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Menjadikan sebuah wasilah, perantara atau sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi al tamimi rahmatullah alaih Al-Mas'alatu Thaniyatu wa Thamanun Permasalahan yang ke-82 Ittikhadu asurudi anal kubur. Perbuatan mereka menjadikan lampu-lampu di atas kuburan. Jadi sengaja ya, kuburan kemudian di atasnya dikasih lampu-lampu. Nah, tujuannya untuk menerangi kuburan tersebut. Nah, itu termasuk perilaku perbuatan orang-orang jahiliyah. Allah musta'an. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah. Qala asy syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, "Ittikhadus suruji 'ala al kubur menjadikan lampu-lampu, lentera dan semisalnya di atas kuburan an yuj'ala fiha anwarun minal masabih awil fawanis yaitu dijadikan di kuburan tersebut cahaya-cahaya eh, baik berupa lampu-lampu maupun lentera-lentera awil kahroba ataupun listrik-listrik ala syakli konadil bentuknya seperti lentera atau lampu itu Nah, lampu teplok itu lalu dikenal lampu teplok itu ya yang nah barakallahu fikum yang dinyalakan dengan api itu. Nah. Tapi itu zaman dahulu kalau zaman sekarang ya tentunya lebih canggih lagi. Nah, intinya tujuannya apa? Tujuannya untuk menerangi kuburan tersebut. Nah, itu hati-hati. Nah, karena apa? Kata beliau di sini li'ajli ziarah dalam rangka untuk ziarah mengziarahi kuburan tersebut. La yajuzu hadza kata beliau. Wala yajuzu dan seperti ini tidak diperbolehkan. Li'annahu min asbab syirik dikarenakan hal ini termasuk sebab-sebab kesyirikan. Karena seringnya kalau ada kuburan kemudian dikasih lampu di situ, kuburan-kuburan tertentu misalkan itu akan timbul pada diri manusia seakan-akan ada pengagungan. Oh jangan-jangan di kuburan si wali fulan misalkan. Akhirnya diagungkan dan bahkan disembah walinya Naam. Kata beliau, "Li'annahu min asbab syirki," karena itu termasuk sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa idza tajan nasu ilan nur, namun apabila manusia butuh kepada cahaya min ajli dafni mayyitin dalam rangka untuk menguburkan si mayit tidak masalah misalkan dikuburkan di malam hari butuh cahaya, ya memang perlu dan harus. Nah, itu tidak masalah namun ini bukan seperti itu, maksudnya adalah cahaya lampu lentera yang diletakkan di atas kuburan itu. Bukan untuk ritual penguburan bukan, tapi setelahnya. Nah, Allah musta'an. Bedakan. Fa innahum ya'tuna ma'ahu bisirajin afanusin biqadril hajah. Maka sungguhnya mereka orang-orang yang hendak mengubur mayit tadi, mereka datang bersama alat cahaya-cahaya, lentera dan semisalnya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Amma innahu yuj'alu fil maqbarah a'midatu kahraba'in sabitatun. Adapun kalau seandainya Dijadikan di kuburan tersebut tiang-tiang eh, tiang-tiang eh, listrik eh, yang tetap terus senantiasa ada situ kokoh gitu untuk menerangi kuburan Lihat ajli inaratiha dalam rangka untuk meneranginya fahadha manhiyun anhu maka yang seperti ini dilarang barakallahu fikum qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidhina 'alayha al masajid was suruj. Allah Taala melaknat orang-orang atau para wanita yang mengziarahi kuburan. Nanti kita jelaskan. Dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan masjid-masjid dan cahaya-cahaya atau lampu-lampu lentera. Allahu musta'an. Adapun mengenai la'anallahu zairatul kubur datang dalam sebuah riwayat yang lain lafaznya adalah zawarat. Zawarat berarti adalah para wanita yang sering-sering menziarahi kuburan. Itu larangannya lil karohah makruh hukumnya. Namun pada asalnya tidak dilarang, masuk dalam keumuman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya Buraidah, Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ini lapatnya umum. Laki-laki maupun wanita tidak masalah ziarah kubur. Namun bagi wanita tentunya ketika aman dari fitnah. Ketika aman dari fitnah, mencari waktu yang sepi. Dan itu pun kalau seandainya Naam sudah uh, barakallahu fikum. Intinya mengajak mengajak siapa mahramnya dan semisalnya aman dari fitnah di situ. Nah, aman dari ikhtilat dan semisalnya tafadhal. Nah, tafadhal tidak masalah barakallahu fikum. Naam. Namun kalau seandainya eh, tabur baur laki dan wanita yang bukan mahramnya ikhtilatnya eh, dan yang semisalnya di situ maka ahsannya dihindari. Nah, jadi dalam riwayat lain lafaznya bukan zairatil kubur tapi zawarat. Maksudnya adalah para wanita yang sering ziarah kuburan. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya barakallahu fikum pendapat yang sahih dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah dan juga yang lainnya bahwasanya bagi wanita pun tidak masalah ziarah kubur namun dengan catatan aman dari fitnah. Masuk dalam keumuman hadisnya Buraidah tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian mengziarahi kubur, sekarang ziarilah. Sekarang kalian kalau ziarah, ziarailah. Namun perlu diperhatikan wanita tidak masalah manakala aman dari fitnah. Nah, Kita lihat berikutnya. Wal haditsu fi sunan. Hadis ini ada dalam sunan. Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Naam, Nasai dan semisalnya. Wala'nun Nabi SAW zairatul kubur yadullu ala al mar'ata mamnu'atun min ziyaratul maqabir. Naam. Laknatnya atau Nabi Muhammad SAW melaknat para wanita yang ziarah kuburan. Ini menunjukkan bahasanya seorang wanita dilarang untuk ziarah kubur. Wa inna ziaratul kubur khasatun birrijal. Hanya saja ziarah kubur itu khusus untuk kaum lelaki. Nah, sudah kita jelaskan para fikum eh, riwayatnya berbeda-beda ada lafaznya zawarat itu para wanita yang sering ziarah kubur. Itu dilarang karena dikhawatirkan apa? timbul fitnah dan semisalnya. Ada kalau terkadang ziarah tidak masalah masuk dalam keumuman hadis yang sudah kami sebutkan tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Naam seperti itu. Boleh selama aman dari fitnah. Wala'nu yufidu anna ziyaratul mar'ati lil kubur kabiratun min kaba'iril dzunub. Dan laknat ini menunjukkan bahwasanya memberikan faedah bahwasanya ziarah kubur bagi seorang wanita atau seorang wanita ziarah kubur itu merupakan dosa-dosa besar Na'am barakallahu fikum. Hadisnya yang lebih sahih dan lebih kuat dalam artian nah pengamalannya adalah hadis yang sudah kami sebutkan tadi hadisnya Buraidah. Naam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Itu lafaznya umum laki-laki atau wanita tidak masalah namun selama aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah maka jangan. Oleh karena itu laknat di situ kita bawa kepada makna kalau seandainya sering-sering oleh karena itu datang dalam riwayat yang lain zawaratil kubur, para wanita yang sering menziarahi kuburan. Karena dikhawatirkan timbul fitnah. Nah, karena para wanita pada asalnya jika tidak ada hajah yang daruriyah tidak boleh keluar keluar rumah atau keluyuran dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Waqarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan di sini barakallahu fikum. Wala'na sallallahu alaihi wasallam al-muttakhirina 'alaiha al-masajid dan juga Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu masjid-masjid. Jadi membangun masjid di atas kuburan, kuburan. Allah musta'an. Dan laknat manakala munculnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya apa? Maknanya adalah atardu wal ibtiya'u min rahmatillah. Nah, kalau dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Rasulullah, nah adalah doa yang sangat jelek. Nah, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi untuk orang-orang yang nah barakallahu fikum yang melanggar syariatnya seperti di sini menjadikan masjid-masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan kemudian dibangun di atas masjid-masjid. Nah, barakallahu fikum maknanya adalah doa yang jelek. Semoga dijauhkan dan semoga diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kan, adapun kalau laknat secara keumuman sesama manusia, misalkan si fulan melaknat si fulan. Nah, maksudnya adalah apa? Mencaci maki, asab wa syatam. Nah, asab wa syatam itu cacian dan makian saja. Karena manusia tidak bisa menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pula bisa mengusirnya. Ay alladzina yataharrawna as-salata 'inda maksudnya orang-orang yang yataharrawna sengaja memilih salat di sisi kuburan tersebut. Aw yabnuna 'alaiha al-masajid atau orang-orang yang mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid-masjid. Wa hadza ashad yang seperti ini lebih parah keadaannya. Awil ladzina yunawwirunaha atau orang-orang yang mereka memberikan cahaya-cahaya di atas kuburan tersebut. Li'an hadza wasilatun dikarenakan perkara ini atau perbuatan ini adalah wasilah sebab perantara yang bisa menghantarkan ila syirki kepada kesyirikan bi an tu'bad kubur qubur akhirnya yaitu apa akan disembah nanti kuburan-kuburan ini wa tud'a min dunillah azza wajal dan akan dimintai atau akan na barakallahu fikum dijadikan doa di situ untuk selain Allah Subhanahu wa taala minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala fal quburu tutraku kama kanat qubur as-sahabah nah maka kuburan-kuburan tidak ada ditinggalkan sebagaimana enam kuburan-kuburan para sahabat fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tusraju wala yubna 'alaiha abniyatun. Tidak perlu di nam diberikan cahaya di atasnya. Diberikan lampu dan semisalnya, tidak perlu buka, nam tidak perlu pula dibangun di atasnya. Wa innama tutraku kama hiya 'ala haliha. Hanya saja dibiarkan begitu saja sebagaimana keadaannya. Kalau seandainya mau ditinggikan, syibr sejengkal saja. Nah, tidak perlu dikasih nama juga. Allah musta'an. Wa turfa' min turabiha 'anil ardi qadri eh, qadra shibrin faqat dan diangkat atau dinaikkan sedikit ya, dari tanah tersebut ditinggikan sedikit ya, eh, nam kurang lebihnya enam sebatas shiber ya yaitu sebatas satu jengkal saja wa untuk 'alaiha kemudian diletakkan situ ditancapkan nam barakallahu fikum kayu atau batu tujuannya apa itu araf annaha kubur agar diketahui bahwasanya itu kuburan nama bagaimana nama pun tidak boleh Nanti ada larangannya untuk masalah penulisan nama di atas kuburan tersebut. Cukup diletakkan kayu atau batu untuk sebagai tanda bahwasanya itu kuburan gitu aja sudah. Wala yuzadu ala dzalik dan tidak perlu ditambahkan lagi. Naam barakallahu fikum eh, perkara-perkara yang lain. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aliyin li aliyin ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaitu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu la tada' qabran musyrifan illa atau yakni murtafian illa sawaitah Jangan kau meninggalkan kuburan itu meninggi. Nah, murtafi'an yang meninggi illa sawaitah kecuali kau meratakannya. Ini sambungan hadis yang sering kita dengar apa? Wala tada' suratan illa tawasaha dan jangan kau meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali kau menghapusnya. Nah, Allah musta'an. Yakni azal ta'irtifa'ahu, maksudnya adalah engkau menghilangkan ketinggian kuburan tersebut diratakan. Wa sawaitahu ardi dan kau meratakan nah, dengan dengan bumi li'anna israfahu wa irtifa'ahu yughri al-juhal biqasdih. Nah, dikarenakan eh, barakallahu fikum meninggikan meninggikan kuburan tersebut, nam itu bisa nah barakallahu fikum memberikan kesan atau dalam artian nam eh, bisa menipi, nah, membuat unsur penipuan terhadap orang bodoh dikasih dengan tujuannya. Kenapa? Nah, dalam artian nah barakallahu fikum dengan ditinggikan kuburan tersebut akhirnya memancing orang-orang bodoh itu untuk mengagungkannya gitu ya. Nah, barakallahu fikum atau terkadang itu muncul dengan apa? Nah, dari kalangan orang bodoh muncul dengan orang tujuan dia sendiri, ditinggikan nah, misalnya. Li'anna syirka asra'u ila qulubil juhal minas sail ila munhadarih. Nah, dikarenakan kesyirikan itu lebih cepat masuk pada hati-hati orang bodoh. Eh, dibanding banjir yang mengalir. Nah, barakallahu fikum. Nah, eh, dibanding banjir yang mengalir pada tempatnya. Jadi lebih tepat lagi kalau syirikan itu masuk pada hatinya orang-orang yang bodoh. Li'anna al insi wal jinni yuzayyinuna lin-nasi hadhil umur. Dikarenakan para setan dari kalangan jin dan manusia itu menghias-hiasi kepada manusia perkara ini. Tinggikan aja, enggak masalah dibangun. Itu termasuk pengagungan dan semisalnya. Na'am wa yaftinunahum biha dan mereka pun terfitnah dengannya. Fa idza kana al-qabru laysa fihi ma yalfitun nadhar. Nah, perhatikan. Apabila kuburan tidak ada sesuatu yang bisa memalingkan pandangan, nah, biar dilihat dan semisalnya, wala yu'raf hal huwa qabru nabiyyin aw ghairihi. Eh, dan tidak dikenal apakah itu kuburan nabi atau bukan. Fa hadza ab'adu an fitnah. Maka yang seperti ini justru apa? Justru enam lebih jauh daripada fitnah. Jadi kuburan itu enggak ada sesuatu yang tertarik dalam artian menarik perhatian orang eh, dan juga tidak dikenal ini kuburan nabi atau bukan itu malah justru lebih jauh daripada fitnah karena orang enggak akan ke situ. Tapi kalau ketahuan coba, kuburan ditinggikan dibangun kemudian kuburannya kiai fulan atau syekh fulan misalkan Nah, akhirnya mereka kesempatan untuk mengagungkan karena ketahuan ini kuburan si fulan misalkan. Coba kalau tidak tahu. Nah, justru apa? Ada aduan fitnah lebih jauh daripada fitnah. Lebih bisa menjauhkan diri dari fitnah. Amma idza qusida wa uddima wa ju'ila 'alaihi bunyatun, nam binyatun wa zakharif wa wudi'a 'alaihi anwar. Adapun jika kuburan tersebut, nam barakallahu fikum ditinggikan dari agungkan dijadikan di atasnya bangunan dan juga ada hiasan-hiasan, wa wudi'a alaihi anwar dan juga diletakkan di atasnya cahaya-cahaya lampu-lampu, fahada yasriful anzar ilaihi Yang seperti ini akan apa? Akan apa? Akan memalingkan pandangan kepadanya, membuat orang tertarik gitu ya istilahnya. Wa yaqul juhal, akhirnya orang bodoh mengatakan apa? Ma umila fihi hadha syai' tidaklah hal ini dilakukan, sesuatu ini dilakukan illa melainkan anna lahu sirrun. Melainkan bahwasanya apa? ya, mayat yang ada kuburan ter, mayat yang ada di dalam kuburan tersebut ada rahasia. Ya, atau perbuatan tersebut ada rahasia rahasia tersendiri katanya. Fayaksidunahu bil ibadah. Akhirnya mereka pun mendatangi berbondong-bondong untuk menyembah atau beribadah padanya. Fal wajibu an yuttaba'a fil kubur hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib barakallahu fikum hafizakumullah hendaknya diikuti dalam masalah kuburan-kuburan ini yang diikuti adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi laysa fihi ghuluwun yang tidak ada dalamnya sikap berlebihan au bina'u abniyatin atau bangunan enam bangunan-bangunan di atas kuburan au iqadus surujin atau menyalakan lampu-lampu au kitabatun atau tulisan-tulisan perhatikan ini eh, lain kali tidak perlu ditulisin nama-namanya biarkan nah cukup batu atau kayu sebagai tanda alamat au tadsisun atau mengkapur dikapur di semen misalnya Au ghairdalik atau yang selain itu kama kanatil kubur fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana enam kuburan yang dahulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah habibukumullah jami'an. Itulah keadaan orang jahiliyah. Waliyadu billah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti langkah mereka. Karena kita sekarang kita saksikan dari kalangan sufiin dan yang dan yang yang semisal dengan mereka pada kalau mereka Nah, sering kita saksikan mereka meninggikan bangunan kuburan kalau sudah 40 hari atau 1000 hari. Dan yang semisalnya mereka bangun di atas kuburan tersebut diagungkan. Kemudian ada tempat khusus untuk menaruh bunga dan semisalnya. Itu semuanya ritual-ritual yang na'am barakallahu fikum berbau. Na'am barakallahu fikum kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan juga itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Wal'iyadu billah.